Ini dua tujuan utama. Adapun untuk mendekatkan diri maka itu jelas karena sembahan-sembahan tadi mereka jadikan perantara antara mereka dengan Allah karena mereka beranggapan bahwasanya diri-diri mereka itu adalah orang-orang yang kotor yang berdosa sehingga tidak pantas untuk langsung meminta atau langsung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan beribadah kepada selain Allah tersebut mereka bisa menjadi dekat disebabkan kesembuhan tadi. Baik, adapun syafaat kawanillah permasalahan ini memang banyak sekali dari kaum muslimin yang tidak paham dengan hakikat syafaat itu sendiri. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita akan membahasnya insya Allah yang semoga dengan penjelasan ini semakin jelas bagi kita tentang hakikat dari syafaat dan hakikat dari kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadikan syafaat sebagai alasan. Baik. Syafaat dari kata syafaat yang maknanya adalah genap. Kenapa hal ini disebut syafaat yang maknanya genap? Insya Allah akan semakin jelas jika kita membahas tentang rukun-rukun penyusun syafaat tersebut. Akan tapi sebelumnya kita hendaknya mengetahui makna syafaat secara syar'i dulu. Syafaat secara syar'i adalah at-tawassul lil ghaib bi jalbi manfaatin aw daf'i madarratin. Ini pengertian yang disampaikan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab beliau beliau Al-Qaulul Muhit. At-tawassul lil ghair yaitu bertawassul menjadikan suatu sebagai perantara kepada sesuatu yang lain Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan manfaat atau mencegah madarat. Jadi dia menjadikan sesuatu hal sebagai perantara dalam usaha untuk mendapatkan manfaat atau menolak madarat. Inilah syafaat secara syar'i. Dan rukun syafaat itu ada empat. Mana rukun di sini adalah unsur-unsur penyusun syafaat. Yang pertama adalah at-talab. yang permintaan. bentuk permintaan ini tentunya adalah permintaan untuk diberi manfaat atau dicegah darinya madarat. Yang kedua al-masyfa' lahu ini istilah-istilah ini hendaknya dipahami karena dengan memahami istilah-istilah ini yang merupakan unsur-unsur penyusun syafaat akan jelas cerita nanti. Kerancuan yang timbul dalam pembahasan syafaat sehingga kebanyakan kaum muslimin terjatuh dalam kesyirikan dengan sebab salah dalam memahami syafaat ini. Tadi pertama at-talab yang kedua al-masyfa' lahu yaitu seseorang yang menginginkan kebaikan tadi. Dan yang ketiga al-masyfu' ilai yaitu dan yang mempunyai kekuasaan untuk memberi manfaat atau untuk mengangkat kemudaratan. Dan yang terakhir asy dialah yang merupakan perantara antara al-masyfu' lahu dan al-masyfu' ilaih. Paham empat unsur penyusun syafaah ini. Yang pertama adalah permintaan itu sendiri yang berupa keinginan untuk mendapatkan kebaikan atau untuk ditolak atau diangkat darinya kemudaratan. Yang kedua, al-masyfu' lahu yaitu orang yang menginginkan syafaat yang minta syafaat ini namanya al-masyfa' lahu dan al-masyfa' ini yaitu dan yang mempunyai kekuasaan untuk memberikan manfaat atau menolak serta mengangkat kemadaratan dan yang keempat adalah asy dialah yang menjadi wasitah perantara antara al-masyfu' lahu dan al-masyfu' ilai. Nah, dari sini kita ketahui bahwasanya al lahu yaitu orang yang meminta syafaat ini yang menginginkan kebaikan itu dia apa? Ketika meminta kebaikan yaitu at-talab kepada al-masyfu' ilaihi dia membutuhkan apa? wasitah yaitu syafi' sehingga dalam meminta dia tidak sendiri ya, akhirnya dia menjadi syafaat ya, dia dan si pemberi syafaat. Dari sinilah diketahui makna syafaat yaitu makna menjadi genap. Yang awalnya dia meminta seorang diri, ya, meminta seorang diri saja kepada zat yang mempunyai kekuasaan untuk memberikan manfaat atau menolak mandoran. Kemudian dengan wasitoh ini akhirnya dia menjadi apa? Dua menjadi genap. Paham ini? Baik. Paham belum? Empat penyusun syafaat ini. Apa coba sebutkan Fauzan? Apa itu tolak? Perkara yang diminta ya. Kemudian Nah. Hmm. Nah, ini empat unsur. Baik. Dan al-mashfuq lahu berarti adalah kita ini, yaitu manusia secara umum. Dan al-mashfuq ilaih yang mempunyai kekuasaan untuk memberikan manfaat atau mengangkat mantorah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Terkadang pada suatu hal yang di situ makhluk mempunyai kemampuan, maka di situ bisa juga makhluk. Jadi ada dua kemungkinan, Allah atau makhluk. Akan tapi untuk Allah, Allah adalah dia mempunyai kekuasaan secara mutlak, ataupun makhluk, insya Allah nanti pada beberapa hal dia diperbolehkan dan pada beberapa hal yang demikian itu merupakan kesyirikan. Taib. Adapun jika masyhur ilaihinya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka di sana tidak akan mungkin bisa kecuali dengan tiga syarat. Syafaat ketika yang dimaksud al-masyfuk ilaih dalam syafaat ini adalah Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini tidak bisa kecuali dengan tiga syarat. Dan inilah yang dimaksud dalam ya, kitab kita yang menjelaskan tentang tauhid dengan syarat-syarat syafaat. Syarat-syarat diterimanya syafaat itu ada tiga. Yang pertama al-iznu minallah subhanahu wa ta'ala. Izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ar-ridha syafi' ridho Allah Subhanahu wa taala terhadap si pemberi syafaat. Ar-ridha 'anil masyfu' yakni ridho Allah Subhanahu wa taala kepada yang meminta syafaat. Ini tiga hal yang merupakan syarat diterimanya syafaat. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an liman yasha'u wa yardha. Surat apa ini? Anak-anak, surat apa Muhammad? An-Najm Santa. Wa kam min malakin fis samawat berapa banyak malaikat-malaikat yang ada di langit la tughni syafa'atuhum syai'a. Tidak bermanfaat syafaatnya sedikit pun illa min ba'di an ya'dhanallahu kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya. Liman yasha wa yardha. Bagi orang-orang yang dia inginkan dan setelah Allah Subhanahu wa taala meridainya. Jadi dalam ayat An-Najm ini ya ada penyebutan dua syarat utama yaitu izin Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Yang keridhaan ini mencakup dua sisi, yaitu bagi si pemberi syafaat dan juga bagi siapa yang meminta syafaat. Tayyib. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya. Wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka itu tidaklah akan bisa memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala meridai kepada suatu kaum kecuali ketika mereka itu ahlul tauhid. Sebab mereka-mereka yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan meridai mereka. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa mereka bagaimana dia meridainya. Innallaha la yaghfiru an bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Baik, dari sini jelas bahwasanya syafaat tidak akan bisa didapat kecuali jika terkumpul padanya tiga perkara ini. Izin dari Allah, kemudian ridha Allah baik kepada si pemberi syafaat maupun kepada yang meminta syafaat. Dan ini adalah syarat asal. Di sana ada beberapa syafaat yang keluar dari syarat ini. Hendaknya kita perhatikan, yaitu syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada ahli mauqif, kepada semua manusia yang ada di mauqif. Karena saat itu ketika manusia sudah dibangkitkan dan dikumpulkan di mahsyar, di situ berkumpul orang-orang kafir, orang-orang mukmin dan orang-orang munafik. Dan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada Rasulullah untuk memberikan syafaat kepada mereka sehingga disegerakan hisab. Bukan berarti di sini Allah Subhanahu wa taala meridai semua ahli mauqif tidak. Karena di sana ada orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ini termasuk yang keluar dari persyaratan. Kemudian syafaat Nabi pada kepada pamannya Abu Talib. Karena Abu Talib adalah mati dalam keadaan kafir. Kan tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, apakah Abu Talib mendapatkan manfaat darimu ketika dulunya dia itu sudah menolongmu, membilangmu mu ya, di awal-awal dakwah Islam. Maka Rasulullah Alaihi Wasallam mengatakan, Naam, naam, anak, laka lakana fi darkil asmani minan na'am ya dia mendapatkan manfaat. Kalaulah bukan karena sebabku, maka dia akan berada di kerak paling dalam, kerak paling bawah dari neraka. Kan tapi ya, dengan sebab Rasulullah Alaihi Wasallam yang asamnya seperti ini Allah Subhanahu Wa Taala ringankan sehingga diletakkan di bagian paling ringannya di dari neraka. Sehingga dalam hadis yang lain ahwal ahlin nari adaban Abu Talib penduduk neraka yang paling ringan azabnya adalah Abu Talib. Baik. Ini dua ya, perkara yang keluar dari keumuman persyaratan syafaat. Ya. Kenapa? Karena pada kedua hal ini Allah Subhanahu wa taala tidak ridho kepada siapa? Kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang ada di Mauqif. Demikian pula Allah tidak ridho kepada siapa? kepada Abu Talib yang mati dalam keadaan kafir. Dengan tapi pada kedua syafaat ini Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk memuliakan nabinya, menunjukkan ya, atas kemuliaan nabinya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Dari sini kita ketahui jika semuanya itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala izin kemudian keridaannya Tidak akan mungkin bisa syafaat ini didapat kecuali dengan izin dari Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala kepada si pemberi syafaat dan yang disyafaati, maka hendaknya kita yang kita usahakan agar kita mendapatkan syafaat dari Nabi kelak adalah dengan apa? Dengan menempuh jalan ini. Izin dari Allah berarti kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sendiri tidak akan mampu untuk memilih ya, orang per orang dari umatnya tanpa mendapatkan izin dari Allah. Dan Nabi sendiri tidak akan mampu memberikan syafaat kepada orang yang tidak diridainya kecuali pada syafaat yang telah ada darinya ini yaitu syafaat beliau kepada Abu Talib. Jadi berarti seorang harus menempuh bagaimana biar Allah Subhanahu wa taala meridainya dan biar Allah Subhanahu wa taala mengizinkan nabinya untuk memberikan syafaat. Bukan terus kemudian meminta-mintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepeninggal beliau. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang macam-macam syafaat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan bagi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula bagi selainnya. Karena di sana ada syafaat yang khusus bagi Nabi kita Muhammad dan ada syafaat yang umum yang mencakup malaikat, mencakup para nabinya, mencakup orang-orang mukmin. Bahkan seorang anak bisa nantinya memberikan syafaat kepada orang tuanya. Kan tapi tentunya harus memenuhi ketika syarat yang telah disebutkan tadi.